الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد إخواني في الله أعزني الله وإياكم telah kita ketahui pada pertemuan yang lalu tentang pentingnya ilmu nahwu. Dan insya Allah taala pada hari ini kita akan masuk pada pembahasan pertama dari syarah al-ajurumiyah yang diberi nama dengan al-mumti' Dan sebelum kita masuk ke Alhamdulillah Kita perlu mengetahui Siapa sebenarnya pengarang kitab ini yakni pengarang matan Adapun pensyarahnya Seorang yang ma'ruf Yang anak pun mengenal beliau Yaitu Abu Anas Malik Ibnu Salim Ibnu Makar Al-Mahdari seorang mustafid di bidang Nahu dan mutawatir seorang yang mempunyai sifat tawadu bergaul dengan para penuntut ilmu yang lain dan suka memberi faedah demikian pula alhamdulillah Allah Subhanahu wa taala memberikan kesabaran kesabaran kepada beliau dalam fitnah yang terakhir. Termasuk ikhwanuna ats tsabitin Adapun pengarang matan yakni yang terkenal dengan Ibnu al beliau sebutkan di sini pada halaman ke-10 namanya yaitu Abu Abdullah Muhammad ibn Muhammad ibn Dawud As-Sahaji Ini namanya Berarti Muhammad ibn Muhammad ibn Dawud As-Sahaji Dikenal sebagai seorang yang mumpuni dalam bidang nahwu Demikian pula al-qiraah Beliau mempunyai beberapa karangan di antara karangan yang paling masyhur terlebih lagi bagi para pemula yaitu Muqaddimah Al-Ajurumiyah yang insyaallah taala kita bahas ini. Tayyib. Beliau dilahirkan pada tahun 672 bertepatan dengan tahun meninggalnya Ibnu Malik seorang ulama Nahu juga yang memiliki kitab terkenal yaitu Alfiyah yang dikenal dengan Alfiyah Ibnu Malik dan Ibnu Ajurum ini meninggal pada tahun 723 Pada terjemah beliau tidak disebutkan terlalu panjang. Yang jelas kita mengetahui secara ringkas dari pengarang kitab ini Alhamdulillah namanya tahun lahirnya dan tahun meninggalnya mengenai yang berhubungan dengan ilmu nahu itu sendiri sebagaimana kebiasaan para ulama sebelum mereka mempelajari suatu ilmu perlu mengetahui beberapa mukadimah yaitu yang pertama mengenai apa ilmu nahwu itu sehingga seorang punya gambaran secara global tentang apa yang mau dia pelajari dan di sini kita tidak perlu berpanjang lebar karena memang sebagaimana disyaratkan oleh pengarang kita untuk tidak memperbanyak catatan kaki, tidak pula memperbanyak tambahan-tambahan. Yang penting seorang talib bisa memahami apa yang disampaikan dalam syarah beliau. Tayyib. Ada untuk nahu itu sendiri secara ringkas, Alhamdulillah, yaitu ilmu yang mempelajari tentang keadaan akhir-akhir suatu kalimat. Mempelajari keadaan akhir-akhir suatu kalimat. Jadi yang dibahas dalam ilmu nahu adalah keadaan akhir suatu kalimat. Tentunya kalimat bahasa Arab bukan kalimat bahasa Indonesia atau bahasa Inggris. Tayyib. Baik dari sisi Arab maupun dari sisi bina. Yang insya Allah taala akan kita ketahui makna i'rab dan makna bina. Jadi pembahasan ilmu nahu seputar akhir kata dari suatu kata dalam bahasa Arab. Yang tujuannya apa Refanifillah Seorang pembelajar yang demikian ini Tujuannya yang ingin dicapai adalah Seseorang terjaga lisannya Dari kesalahan ketika Mengucapkan kalimat-kalimat bahasa Arab Dan akan memudahkan dia Untuk bisa memahami Al-Quran dan As-Sunnah dengan benar ini tujuan kita mempelajari ilmu nahwu. Oleh karena itu, ya Fillah, hendaknya kita betul-betul mewujudkan tujuan tersebut yaitu agar kita benar dalam pengucapan bahasa Arab yang dengannya pula kita bisa mudah untuk memahami Al-Quran dan As-Sunnah. Adapun yang berhubungan dengan paletak pertama kali ilmu nahu yang masyhur dalam masalah ini ikhwanifillah disebutkan bahwasanya yang meletakkan pertama kali ilmu nahu ini dengan kaidah-kaidahnya yaitu Abdul Aswad Ad-Du'ali seorang qadhi di negeri Basrah seorang tabi'i yang mulia yang hidup ya, masih menemui beberapa sahabat dan kisah diletakkannya kaidah-kaidah dalam ilmu nahwu ini ikhwanillah yang masyhur bahwasanya Abu Aswad Al-Ju'ani diperintah oleh khalifah yaitu Ali bin Abi Thalib untuk meletakkan suatu kaidah-kaidah dalam bahasa Arab sehingga kaum muslimin tidak keliru dalam memahami suatu perkataan dalam mengucapkan suatu perkataan. Baik. Adapun kisah-kisah yang lain yang dikatakan bahwasanya disebut nahwu dikarenakan bertabarruk dengan perkataan Ali ketika mengatakan penuh dan nah ini semua tidak dibangun di atas dalil atau tidak dibangun di atas riwayat yang sahih dan memang dalam masalah ini kita cuma berlandaskan pada berita-berita yang masyhur saja ikhwan kita. Sehingga tidak perlu kemudian kita terlalu berdalam-dalam padanya. Yang jelas ini sebagai wacana saja. Sebagai wacana seputar ilmu nahu. Adapun yang menjadi inti adalah kita berusaha memahami ilmu tersebut dan kita berdoa kepada mereka-mereka yang telah berusaha yang untuk meletakkan kaidah-kaidah tersebut dan mengajarkannya kepada kaum muslimin semoga Allah Subhanahu wa taala merahmati mereka dan membalas mereka dengan kebaikan. Barakallahu fiikum. Kita masuk pada pembahasan pertama yaitu tentang ta'riful kalam. Karena kita sedang membahas tentang bahasa ikhwanifillah yang bahasa tentunya tidak luput dari ucapan-ucapan, perkataan-perkataan. Tayyib. Maka pembahasan pertama disebutkan di sini yang berhubungan dengan pengertian kalam itu apa? Karena inilah yang merupakan objek pembahasan kita dalam ilmu-ilmu bahasa. Pengertian kalam Qala al-musannif rahimahullah ta'ala Al-kalamu huwa al-abdul murakkabul mufidu bil wad'i Al-musannif yang dimaksud di sini siapa? Ibnu Ajrum yang bernama Abu Abdullah Muhammad Ibnu Muhammad Ibnu Ibnu Man Ibnu Dawud Asal Haji Tayyib Jadi pemilik matan Ajurumiyah dia mengatakan al-kalamu huwa lafzul murakkabul mufidu bil wad'i. Kalam yaitu lafaz yang murakkab, yang mufid dan memenuhi syarat al-wad' yang nanti masing-masing akan diterangkan. Ini semuanya bagi yang masih baru pertama kali belajar kitab ini ikhwanifillah semuanya asing yang insya Allah akan diterangkan masing-masing dari makna kata-kata tersebut. Asyar, yakni penjelasan terhadap perkataan tersebut. Pada al-musannifu rahimahullah bita'rifil kalam Pengarang memulai dengan pembahasan tentang pengertian kalam. Kenapa? dan nahwa li'iqamatil kalam. Iya, butuh kita pertama kali mengetahui kalam karena ilmu nahwu ini tidak lain dipelajari untuk meluruskan dalam pengucapan. Untuk meluruskan dalam pengucapan sehingga seorang tidak terjatuh dalam kesalahan-kesalahan dalam berucap. Faqala al-kalamu huwa lafdul murakkabul mufidu bil wad'i. Ini pengertian kalam yang disebutkan oleh pengarang rahimahullah. Fala budda an yajtami'a fil kalami arba'atu umur. Maka berdasarkan perkataan tadi pada matan Jurumiyah mesti terkumpul pada kalam itu empat perkara. Jadi sesuatu disebut kalam itu harus terkumpul pada terkumpul padanya empat perkara. al awal an yakuna lafdan Hendaknya berupa lafaz maka yang dimaksud dengan lafat itu ai sautan mustamilan ala ba'dil hurufil hijaiyah. Ini yang disebut dengan lafat. Jadi syarat pertama sesuatu disebut kalam harus berupa lafat. Yaitu suara yang mencakup sebagian huruf-huruf hijaiyah. Inilah lahan. Jadi kalau ada suara tapi mencakup huruf-huruf Latin, yaitu ucapan-ucapan dalam bahasa kita, bahasa Indonesia misalnya. Ini disebut lafat secara istilah atau bukan? Bukan. Tidak disebut lafat secara istilah yang kita maksudkan di sini. Karena pembahasan kita berhubungan dengan bahasa Arab sehingga lafaz yang dimaksud adalah lafaz dalam bahasa Arab yang yang disuarakan sultan berarti suara yang mencakup sebagian huruf-huruf hijaiyah sehingga ketika seseorang menulis misalnya menulis di papan tulis Muhammadun tulisan saja tanpa dia baca maka tulisan ini tidak disebut sebagai lafaz ikhwanillah. Tayyib jadi disebut sebagai lafaz apabila terucapkan. Ini namanya lafaz. Karena dikatakan sultan suara. Tayyib. Atani an yakuna murakkaban. Hendaknya dia itu murakkab ay mu'allafan min kalimat ini au aksar. Maknanya yaitu tersusun dari dua kata atau lebih. Perlu kita berikan perhatian di sini tentang kalimat dalam bahasa Arab dengan kalimat dalam bahasa kita Karena mungkin nantinya akan terjadi sering ya, e, tercampur dalam penggunaan istilah. Jadi sebagai catatan, apabila dalam bahasa Arab dikatakan kalimat, maka dalam bahasa kita yaitu bahasa Indonesia maknanya kata. Kata. Taib, adapun kalimat dalam bahasa kita kalimat dalam bahasa Indonesia maknanya yaitu kalam yang sedang kita pelajari yaitu suatu kata-kata yang telah tersusun dengan bagus dan tidak bisa dipahami ini namanya kalimat dalam bahasa kita jadi bedakan sehingga tidak rancu nanti dalam memahami ya dalam memahami pelajaran kita ini jadi beda makna kalimat dalam bahasa Arab dengan kalimat dalam bahasa kita jadi jangan dicampurkan Tayyib. Kembali kepada makna murakkab. Ya murakkab maknanya itu muallafan min kalimataini atau au aksar. Tersusun dari dua kata atau lebih. Berarti kalau kita dapati seorang cuma mengucapkan satu kata saja. Misalnya kursiyun cuma satu kata saja ini tidak disebut sebagai kalam karena tidak akan mungkin dipahami kalau terkadang seseorang memahami ada orang lain mengatakan kursi mesti di sana ada kata-kata yang lain tidak dia sebutkan seperti misalnya ada kursi atau khut kursi dan seterusnya. pun satu kata saja dalam bahasa Arab ikhwanillah maka tidak memenuhi kriteria kalam dan tidak akan dipahami. Asalnya an yakuna mufida. Yang ketiga hendaknya mufid. Apa makna mufid? Ay yahsunu sukutul mutakallimi alaih yang dimaksud dengan mufid yaitu memberi faidah. Memberikan faidah dari kata-kata yang diucapkan tersebut. Dan tentunya faidah bisa tercapai atau suatu pengucapan bisa dikatakan memberikan faidah kapan itu ketika seorang yang berbicara itu berhentinya pas Berartinya tepat. Sehingga seseorang tidak butuh pertanyaan lagi. Yahsunu sukutul mutakallim alih Baiknya seorang yang berbicara itu ketika berhenti dari pembicaraannya. Ini makna mungkin Jadi dia berhenti pas Misalnya contoh yang seseorang pembicara berhenti dengan pas dan bisa dipahami serta masuk dalam kategori kalam. Idza qama Zaidun kumtu misalnya. Apabila Zaid itu berdiri, maka aku pun berdiri. Seorang mendengar yang demikian ini paham atau tidak? paham memahaminya dengan baik. Tapi kalau dia berhentinya tidak pas, berhentinya tidak pas. Iza qama Zaidun, dia berhenti. Apabila Zaid berdiri, berhenti sampai di sini. Ini berhentinya pas atau tidak, Hussein Tidak. Kenapa? Apa yang masih tersisa ketika seseorang berhenti pada idza qama zaidun saja. Orang yang mendengarnya akan timbul apa? Timbul pertanyaan, apa yang akan dilakukan atau apa yang akan terjadi apabila Z berdiri? Iya kan? Masih butuh, dia masih bertanya-tanya. Apa yang terjadi apabila Z berdiri? Maka pada contoh yang kedua ini, ya, contoh yang kedua ini tidak pas sehingga tidak memenuhi kriteria mufid Al-rabi' an yakuna bil wad'i hendaknya memenuhi kriteria al wadi apa makna bil wad'i di sini ai bi wad'il arabi bi an yakuna min kalamihim hendaknya dengan peletakan orang-orang Arab. Jadi kata tersebut sesuai dengan peletakan orang-orang Arab. Di mana kata-kata yang disusun tersebut dan diucapkan itu masuk dalam bahasa mereka. Taib, ini makna al wadak Jadi makna al wadak yaitu apa? Bermakna apa? Peletakan dalam bahasa Arab. Jadi ini empat unsur yang harus terpenuhi agar suatu perkara disebut sebagai kalam. Yang pertama hendaknya berupa lafaz. Yang kedua hendaknya murakkab yang ketiga hendaknya mufid dan yang ketiga bil wad'i yaitu dengan peletakan tata bahasa Arab bukan tata bahasa Inggris atau tata bahasa Indonesia ataupun Jawa ataupun yang lain. Tayin. Nah, kapan saja tidak terkumpul pada suatu perkataan evanifillah empat perkara ini maka tidak disebut sebagai kalam Contoh yang hilang padanya syarat al-wada. Bagaimana suatu ucapan susunan yang hilang padanya syarat al-wada. Wildan Muhammad pergi ke pasar. Ini tidak memenuhi syarat wada karena dalam bahasa Indonesia. Contoh suatu perkataan yang tidak memenuhi kriteria mufid tidak ia ya. Quran Kama Zaidun ini sudah mufid orang yang mendengar paham dan Kama Zaidun paham Z telah berdiri sudah selesai yang dimaksud mufid di sini memberikan faidah berarti ini sudah memberikan faidah sekarang Berikan contoh perkataan yang tidak bisa memberikan faedah. Di mana seorang pembicara tidak pas dalam berhenti sehingga orang yang mendengar itu masih bertanya-tanya. Endang ya Hamzah. Doroba Zaidun. Zaid memukul. Nah, ini masih membutuhkan Pertanyaan, memukul siapa? Tayyib Z telah memukul. Seorang bertanya-tanya, Z memukul siapa? Sehingga yang demikian ini belum dikatakan sebagai kalam yang sempurna. Berikan contoh keadaan di mana hilang padanya syarat lafaz. Apa mujahid? Hilang darinya syarat lafaz. Hada kursi diucapkan ditulis misalnya seorang menulis demikian tidak diucapkan ini hilang padanya syarat lafat karena lafat itu maknanya apa harus suara ya itu suara yang mencakup sebagian huruf hijaiyah kalau cuma sekedar tulisan ini tidak disebut sebagai lafat baik sehingga dalam hal ini ikhwanifillah isyarat isyarat tidak disebut sebagai lafaz. Dan ini merupakan salah satu poin yang beberapa ulama nahwu mereka mau memasukkan akidah asy'ariyah padanya ikhwanifillah. Karena lafaz dalam bahasa Arab tidak masuk di sana isyarat. Tidak masuk di sana ya tulisan-tulisan. Mereka ingin memasukkan lagi akidah syariah pada permasalahan kalam. Sehingga mereka ingin mengatakan bahwasanya kalamullah itu cuma sekedar hikayat. Sekedar hikayat, bukan lafad, bukan suatu yang didengar suaranya. Akan tapi ahli sunnah mengatakan bahwasanya Allah ya didengar suaranya. Ada suaranya. Tapi tidak boleh kita membagaimanakannya. Yang jelas di sini empat perkara ini harus ada pada suatu hal apabila diinginkan hal tersebut disebut sebagai kalam. Nah liga sekarang contoh untuk kalam yang memenuhi empat perkara tadi. Contohnya adalah perkataanmu al ilmu nafi'un. Ilmu itu bermanfaat. Ilmu itu bermanfaat. Al-ilmu nafi'un. Kalimat ini menurut ulama ahli nahwu termasuk kalam atau bukan? Termasuk kalam. Kenapa? Karena dia lafaz. Kita mengucapkannya mencakup huruf-huruf hijaiyah kemudian Merokat tersusun tersusun dari berapa kata? Dua kata. Dan ini merupakan kriteria minimal suatu hal disebut Merokat ikhwanifillah. Dua kata. Kemudian mufid memberikan faidah karena orang yang mendengarnya sudah paham. Al ilmu nafid ilmu itu bermanfaat. Iya, ilmu itu bermanfaat. Tidak bertanya-tanya lagi. Kemudian bilwat il arabi dengan peletakan Arab jelas karena datang dalam bahasa Arab. Tayyib. Walahu qawlihi ta'ala juga contohnya adalah firman Allah Subhanahu wa taala wa kallamallahu Musa taklima. Wa kallamallahu Musa taklima. Di sini terkumpul padanya empat perkara yang disebutkan tadi. Lafaz jelas karena suara mencakup sebagian huruf hijaiyah. Kemudian murakkab, dia tersusun. Kemudian mufid memberikan faidah. Faidah yang diambil dari kalam tersebut apa? Yaitu pengkhabaran bahwasanya Allah Subhanahu wa taala berbicara kepada Musa dengan sebenar-benar pembicaraan ini sudah memberikan obat, sudah lengkap. Seorang memahaminya dengan baik. Taib. Kemudian contoh yang ketiga waqaulin Nabi sallallahu alaihi wasallam innamal a'malu binniyat. Ini pun jelas tercakup padanya empat syarat tadi. Taib. Dan pengarang memberikan contoh-contoh yang bagus seperti ini ikhwan juga untuk mengingatkan kita mengingatkan kita dengan contoh pertama mengingatkan kita bahwasanya ilmu yang bermanfaat itu hendaklah yang menjadi tujuan kita semua bukan banyak-banyakan bukan pandai-pandaian bukan gaya-gayaan tidak akan tapi yang diinginkan adalah ilmu yang bermanfaat yang bermanfaat bagi pemiliknya juga bermanfaat bagi orang lain karena inilah yang kelak akan memberikan kemanfaatan yang besar bagi pemiliknya. Al-ilmu nafi. Sedangkan ilmu yang tidak bermanfaat malah akan menjadi bumerang bagi pemiliknya. Kemudian dengan contoh ayat tersebut Evanifillah untuk menegaskan tentang sifat kalam bahwasanya kalam Allah itu tetap bagi Allah sebagai isyarat untuk membantah mereka-mereka yang tergelincir pada permasalahan ini terutama pada ulama-ulama lughah dan dengan hadis innamal bin niat, ini juga peringatan kepada kita untuk meluruskan niat dalam memahami dalam belajar dalam memulai pelajaran ini hendaknya betul-betul kita mengikhlaskan niat karena Allah Subhanahu wa taala. Fakullun min hadhil jumali kalamun nahniyun. Dan semua dari jumlah-jumlah ini itu tiga jumlah yang disebutkan tadi itu termasuk dalam istilah kalam nahwi. Kalamun nahniyun maksudnya apa? Kalam dalam istilah nahwu karena di sana ada pembahasan kalam dalam istilah yang lain ikhwanifillah yang tidak memerlukan empat syarat ini. Namun karena kita sedang membahas ilmu nahu maka kita mengikuti istilah mereka. Kalam dalam istilah ilmu nahu adalah apa-apa yang terpenuhi padanya empat perkara yang disebutkan tadi. Litawafuri syurutil mutaqaddimati fiha Jumlah-jumlah yang tiga tadi Al-ilmu nafi' Wa kallamallahu Musa taklima Innamal a'malu bin niyah Ini disebut kalam secara nahu Dikarenakan terpenuhi padanya Syarat-syarat yang Telah disebutkan di depan Wahiyya Yaitu Al-labdu Wal tarqim Wal ifadah Wal wad'ul arabi Ini kesimpulan Empat syarat yang harus ada pada suatu perkara sehingga masuk dalam kategori kalam secara nahu yaitu berupa lafaz berupa tarkib dia harus tersusun kemudian ifadah memberikan faidah. kalau tidak memberikan faidah, tidak disebut kalam kemudian al-wad'ul arabi dengan peletakan Arab kalau datang dengan peletakan bahasa selain Arab maka tidak disebut sebagai kalam secara nahu Baik. Ini pembahasan pertama. Dan di sini ada tamrin Dikerjakan. sekarang. Baik. Tamrin yaitu latihan-latihan dikerjakan untuk mengetahui kita sudah paham dengan apa yang baru saja kita pelajari atau belum. Tayyib. Yang pertama, doa alamah seperti itu. alamat cinta dalam bahasa kita. Amal kalam yang di depan sesuatu yang memenuhi kriteria kalam secara nahu Kemudian alamat sila amam ini sila di depan yang bukan termasuk kalam secara nahu dengan menjelaskan sebabnya apa ya dengan menjelaskan sebabnya apa. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua diperintahkan untuk membuat kalam dengan kata-kata yang disebutkan tadi dengan dua kata saja tersusun dari dua kata saja dan yang ketiga untuk membuat kalam dari kata-kata tersebut yang tersusun lebih dari dua kata. Tayyib, ini dikerjakan insya allah taala besok ditanyakan. Barakallahu mau bingung, bihadza wa